Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita agar membangun kebersamaan dalam berpegang teguh kepada agamanya. Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan berpegang teguhlah kalian wahai kaum mukminin kepada tali Allah bersama-sama jangan bercerai-berai karena orang-orang yang beriman itu bersaudara Allah nyatakan dalam firman-Nya yang lain, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu yang bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabdanya juga beliau berwasiat agar kita membangun kebersamaan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah Beliau menyatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian wahai kaum muslimin sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Beliau nyatakan dalam riwayat yang lain, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Jika Anda seorang muslim, maka seluruh kaum muslimin adalah saudara bagi Anda. Dan Anda adalah saudara bagi kaum muslimin. Ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Di antara konsekuensi dalam hubungan kebersamaan melalui bingkai ukhuwah Islamiyah adalah harus adanya at-tanasur wat tahabub, saling membela dan saling mencintai. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Golongan mukminin dan golongan mukminah sebagian mereka adalah menjadi pembela bagi sebagian yang lainnya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidaklah dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka persatuan dan kesatuan akan terwujud Keutuhan sebuah negara akan tetap terjaga manakala kita kaum muslimin saling membela dan saling mencintai. Dua kata kunci ini, membela dan mencintai. Maka cintailah saudaramu, engkau akan dapat menjaga keutuhan negerimu. Karena engkau dengan seluruh kaum muslimin seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan sebuah bangunan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya bahkan engkau dengan seluruh kaum muslimin seperti satu tubuh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah seorang mukmin bagi mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yashuddu ba'dahu ba'dha, yang sebagiannya akan menguatkan sebagian yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan mathalul mu'minina fi tawadhihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad bis sahri wal humma perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayangnya, dalam kecintaannya, dalam kelembutannya seperti satu tubuh. Di mana jika ada salah satu anggota dari tubuh itu mengeluh kesakitan, maka yang lainnya pun akan merasakan demam dan tidak dapat tidur dengan nyenyak. Ikhwan kaum muslimin rahimakumullah. Berangkat dari sini, maka kita sebagai kaum muslimin dituntut untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan selalu waspada dari segala makar dan rencana-rencana musuh Allah musuh kita kaum muslimin dalam memporak-porandakan persatuan dan kesatuan kita dalam menebar kebencian dan permusuhan di tengah-tengah kita Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-118, "Waddu ma'anittum." Mereka musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin benar-benar menyukai untuk menyusahkan kalian. Qad badatil baghdha. Sungguh telah nampak kebencian min afwahihim dari mulut-mulut mereka wama tuhfi suduruhum akbar sedangkan apa yang mereka sembunyikan di dalam dada-dadanya itu jauh lebih besar lagi Allah sudah mengingatkan kita walam tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Maka sekali lagi kita sebagai kaum muslimin hendaknya selalu waspada dari makar dan rencana-rencana busuk mereka musuh-musuh kaum muslimin. Ya. Mereka orang-orang kafir menjadikan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin sebagai tujuan utamanya untuk bisa sampai merusak di muka bumi ini untuk dapat menghancurkan negara-negara kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala telah membongkar di dalam kitabnya bagaimana makar dari orang-orang Yahudi kata Allah Subhanahu wa taala qul ya ahlal kitab katakanlah ya ahlal kitab wahai ahli kitab lima tasudduna an sabilillah mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah man amana orang yang hendak beriman tabghunaha iwaja kalian menghendaki terjadinya kebengkokan wa antum syuhada padahal kalian dalam keadaan menyaksikan dalam keadaan tahu wa mallah bighafilin amma ta'malun dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan dan Allah Subhanahu wa taala mencela kaum mukminin yang mudah terprovokasi oleh mereka. Allah mencela kaum mukminin yang mudah disulut emosinya dan amarahnya oleh mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin." Jika kalian mentaati sebahagian dari mereka ahli kitab jika kalian mudah terbawa, mudah tersulut emosi kalian oleh provokasi mereka, yarudukum maka niscaya mereka akan mengembalikan kalian setelah kalian beriman kepada kekafiran. Di Disinilah pentingnya kita membahas soal ukhuwah li Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan langkah yang dulu ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menjaga keutuhan kota Makkah dan kota Madinah maka beliau melakukan dua hal yang pertama adalah mengajak manusia kepada kalimat yang mempersatukan. Yang kedua mengajak manusia kepada persatuan kalimat. Dua hal ini yang menjadi landasan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga keutuhan Islam, menjaga keutuhan kota Makkah dan kota Madinah. Pertama, kalimat yang mempersatukan. Kedua, persatuan kalimat. Kalimat yang mempersatukan dan persatuan kalimat. Yang dimaksud dengan kalimat yang mempersatukan adalah tauhid. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada satu kalimat pun yang mampu menyatukan seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia kecuali kalimat ini. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena Islam adalah dinu tauhid. Sebuah ajaran, sebuah ideologi, sebuah agama yang mengajak kepada tauhid. kepada penghambaan yang murni dan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan persatuan kalimat adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Nabi melakukan upaya untuk menjaga keutuhan Makkah dan Madinah dengan dua hal ini. Kalimat yang mempersatukan dan persatuan kalimat. Selama kurang lebih 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah mengajak umat kepada kalimat yang mempersatukan, kemudian dilanjutkan di Madinah. Lalu setelah itu mulai dibangun, mulai diajak manusia kepada apa? Kepada persatuan kalimat. Ketika sudah bersatu dalam sebuah kalimat, umat diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada persatuan kalimat ukhuwah Islamiyah. Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam membangun ukhuwah di Madinah sehingga kota Madinah menjadi kekuatan terhebat, kekuatan terbesar pada saat itu yang dimiliki oleh kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam mempersaudarakan seluruh sahabat-sahabatnya, baik secara umum maupun secara khusus Nabi mempersaudarakan antara Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersaudarakan sahabat Abu Darda dengan Salman Al-Farisi dan sahabat-sahabat lainnya. Persaudaraan seperti inilah yang membuat mereka kuat. Persatuan dan kesatuan yang seperti ini yang sulit untuk dikalahkan. Karena dalam ukhuwah Islamiyah kebenaran akan tegak. Kebenaran akan tegak. Nasihat, wasiat kepada kebenaran akan tegak. Dulu sahabat Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya sahabat Abu Darda. Ketika sudah sampai di dekat rumahnya sahabat Abu Darda, maka Salman Al-Farisi melihat keluarganya mengenakan pakaian yang kurang layak dipakai. Kurang pantas untuk dipakai. Kemudian sahabat Salman bertanya kepada istrinya, "Ma biki, kenapa bisa sampai seperti ini?" Kata sahabat eh, kata istrinya, "Saudaramu sahabat Abu Darda, ia adalah orang yang tidak terlalu memperdulikan soal-soal dunia." Sahabat Abu Darda adalah orang yang jarang makan karena sering saum. Maka sahabat Salman kemudian pulang. Lalu sahabat Salman mengundang sahabat Abu Darda untuk berkunjung ke rumahnya. Datang sahabat Abu Darda ke rumah sahabat Salman. Dalam keadaan sahabat Salman sudah masak berbagai macam jenis makanan disiapkan. Ketika sahabat Abu Darda datang, dihidangkanlah makanan itu. Ya. Kemudian sahabat Salman berkata, "Makan." Sahabat Abu Darda mengatakan, "Tidak." Karena apa? Sedang saum. Makan, kata sahabat Salman. Sahabat Abu Darda mengatakan, "Tidak." Kata sahabat Salman, "Kalau kamu tidak makan, aku tidak akan makan." Akhirnya sahabat Abu Darda kalah. Ia pun makan. Sahabat Abu Darda menginap di rumahnya Salman. Ketika tiba waktu malam, mereka tidur. Baru sebentar tidur, sahabat Abu Darda bangun. Untuk apa? Untuk qiyamul lail, melakukan salat malam. Di awal malam. Kata sahabat Salman, tidur. Sahabat Abu Darda pun tidur. Baru tidur sebentar, bangun lagi. Untuk apa? Untuk sholat. Kata sahabat Salman, tidur. Tidur lagi. Sampai di pertengahan malam, ya, sepertiga malam terakhir. Bangun lagi sahabat Abu Darda dan sahabat Salman pun bangun. Akhirnya mereka menunaikan sholat. Di pagi harinya sahabat Salman menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting kepada sahabatnya, sahabat Abu Darda. Kata sahabat Salman, "Inna alaika haqq Sesungguhnya engkau punya hak atas dirimu. Keluargamu punya hak. Dan Rabbmu juga punya hak. Maka tunaikanlah hak itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dengan alasan menunaikan satu hak, kemudian hak-hak yang lainnya terbengkalai. Ini tidak benar. Keluarga sampai terbengkalai, ya. badan tidak terurusi. Ini hal yang salah. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ini salah satu bukti di mana persaudaraan ukhuwah Islamiyah membawa manfaat yang sangat besar bagi kaum muslimin karena disitulah adanya kekuatan. Khawanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh hal yang menyedihkan ketika kita menyaksikan kondisi saat ini kaum muslimin yang persatuan dan kesatuannya tercabik-cabik. Yang ada justru saling membenci, saling menanamkan kebencian dan permusuhan. Bahkan sampai pada tingkatan saling menyerang, saling mencelakai. Ini adalah perkara yang tidak diridhoi oleh Allah ini adalah perkara yang tidak sejalan lurus dengan hukum Islam, dengan syariat Islam. Ini adalah perkara yang tidak sesuai dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang di awal saya sampaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian wahai kaum muslimin hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka kita kita kaum muslimin harus selalu waspada dari sebab-sebab yang akan memecah belah kita. Kita harus selalu waspada dari segala macam perkara yang bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah kita kaum muslimin. Jangan sampai antar kaum muslimin terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan, saling menyerang, saling menjatuhkan kehormatan atau wal billah kalau sampai pada tingkatan saling menumpahkan darah. Ini akan melemahkan kekuatan kita kaum muslimin. Ini akan melemahkan persatuan dan kesatuan kita ini akan melemahkan kedaulatan negara kita. Dan inilah sesungguhnya yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Walau kharaju fikum" Jika mereka berangkat bersama-sama dengan kalian, mazadukum illa khabala maka sesungguhnya keberadaan kalian eh, eh, walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala maka sesungguhnya keberadaan mereka itu di tengah-tengah kalian tidak akan menambah kecuali kerusakan wala awda'u khilalakum dan mereka akan bergegas masuk ke barisan kalian yabghunakumul fitnah mereka ingin membuat kekacauan di tengah-tengah kalian wa fiikum sama'una lahum dan di tengah-tengah kalian ada orang yang suka mendengar perkataan mereka nah, maka kita kaum muslimin ya, harus waspada berhati-hati nah, karena mereka musuh-musuh Islam adalah kaum yang licik mereka bisa menyusup ke tengah-tengah kita, kemudian membuat kekacauan di dalam. Tidaklah faham Syiah itu menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, melainkan karena ada seorang Yahudi yang masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Mengacaukan kaum muslimin. Nah. kita harus selalu ingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram Sesungguhnya harta benda kalian Darah kalian dan kehormatan kalian Haram atas kalian Kita kaum muslimin tidak boleh saling menumpahkan darah Kita kaum muslimin tidak boleh saling melanggar kehormatan Kita kaum muslimin tidak boleh saling merampas harta benda dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam mengatakan, "Man salla salatana, siapa yang solat seperti solat kita, wastaqbala qiblatana dan menghadap ke kiblat kita, wa akala zabihatana dan memakan sembelihan kita, fadzalikal muslim alladzi lahu dimmatullah wa dimmatu rasulih." Maka dia itu seorang muslim yang memiliki jaminan dari Allah dan jaminan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ikhwani fi rahimani wa rahimakumullah jami'an tetapi ada yang lebih menyedihkan lagi yaitu ketika di antara kaum muslimin justru ada yang menjadi otak dari kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kita kaum muslimin. Menjadi penyebab adanya permusuhan, kerenggangan antar kita kaum muslimin. Dan yang seperti ini banyak. Haulah munafikun, mereka adalah kaum munafik. Berbaju Islam, kiai, ustadz, bahkan dianggap alim, tetapi keberadaannya justru menjadi otak terjadinya kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Menjadi penyebab adanya kebencian dan permusuhan antar kaum muslimin. Ini hal yang lebih menyedihkan lagi. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikannya dalam kebanyakan perkataan-perkataan mereka itu dalam perkataan-perkataan manusia illa man amara sodakotin kecuali yang memerintah kepada sedekah, memerintah kepada perkara yang ma'ruf dan berupaya untuk selalu melakukan perbaikan bukan menciptakan kerusakan. Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menyatakan ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyami was sadaqah was salat qalu bala qala islahu dzatil bait Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih utama kedudukannya dibanding salat, dibanding sedekah, dibanding saum? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasul. Beliau mengatakan, islahu zatil bain. Selalu memperbaiki hubungan dengan sesama. Membangun ukhuwah, membangun kebersamaan pahalanya besar. Afdalu min darajatis siyam wal qiyam was salah. Lebih utama kedudukannya dari siam, saum, dari sedekah, dari salat. Islah dhatil bayi Memperbaiki hubungan sesama. Membangun ukhuwah. Karena tidak ada yang bisa memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lainnya kecuali bingkai ukhuwah Islamiyah. Dan ini yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam di awal-awal dakwahnya selain beliau mengajak kepada tauhid. Ya. Ini adalah dua kekuatan yang pertama kekuatan tauhid dan yang kedua adalah kekuatan ukhuwah islamiyah. Kekuatan persaudaraan, kekuatan kebersamaan. Kita tidak berbicara soal kekuatan senjata. Karena kaum muslimin tidak pernah berbicara soal kekuatan senjata, tidak pernah berbicara soal kuantitas jumlah orang, tidak. Karena itu bukan bukan pusat kekuatan kaum muslimin. Yang menjadi inti kekuatan kaum muslimin adalah tauhid dan ukhuwah al-islamiyah. Ini. Dengan itu Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dapat merebut kota Makkah. Setelah sebelumnya beliau menguasai Madinah menjadi daulah Islamiyah. Kemudian berikutnya merebut kota Makkah dengan tauhid dan al-ukhuwah al-islamiyah. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Maka untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ini, Islam mengharamkan setiap muslim menebar kebencian dan permusuhan kepada sesamanya. Nabi saw. Alaihi wa ala alihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, لا wa ولا tahasadu wala tadabaru wala taqata'u janganlah kalian saling membenci janganlah kalian saling membelakangi janganlah kalian saling mendengki janganlah kalian saling memutuskan hubungan empat perkara ini tabaghud saling membenci tahasud saling mendengki tadabur saling membelakangi taqatu saling memutuskan hubungan adalah empat perkara yang akan merusak hubungan dan jalinan ukhuwah al-islamiyah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampai mengingatkan dalam sabdanya tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yushrik billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha pintu-pintu surga itu akan dibuka ya. pada hari Senin dan pada hari Kamis. Lalu kemudian akan diampuni likulli abdin dosa setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Illa kecuali kecuali seseorang kanat bainahu wa baina akhihi syahna antara dia dengan saudaranya ada permusuhan ada gap ada ketidakharmonisan ada kebencian fayuqalu maka dikatakan angdiru tunggu tangguhkan orang itu hatta yastaliha sampai dia berbaikan dengan temannya Maka ikhwan fidin rahimakumullah Ukhwal Islamiyah adalah hal yang sangat penting Pahalanya besar ya. Permusuhan, kebencian, kedengkian adalah hal yang akan menghalangi turunnya ampunan dari Allah untuk kita. Ya. Kalau rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu terhambat terhalangi datangnya kepada kita maka kerusakan yang akan terjadi kebinasaan yang akan kita alami Waliyahubillah. ikhwan fiddin kaum muslimin rahimakumullah yang wajib bagi kita saat ini adalah terus bersemangat mengajak kaum muslimin agar membangun kebersamaan ukhuwah al-islamiyah dengan benar di atas tauhidullah karena tidak akan pernah mungkin ukhuwah al-islamiyah itu bisa kokoh, bisa kuat kalau landasannya rapuh. Yang menjadi kokohnya ukhuwah islamiyah adalah ketika landasannya kuat dan landasan yang dibangun di atasnya ukhuwal islamiyah adalah tauhid. Ingat, Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam di dalam dakwahnya tidak langsung mempersatukan semua orang, semua kalangan tidak. Ya. Yang beliau upayakan bukan itu yang pertama, tetapi apa? Yang beliau lakukan, yang beliau upayakan pertama, beliau tanamkan di tengah-tengah umat tauhidullah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena ukhuwah tidak ada artinya tanpa ada tauhid karena ukhuwah Islamiyah adalah salah satu landasan dari landasan keimanan dan kaidah Islam ya. meskipun akan tercipta sebuah perkumpulan kebersamaan tetapi bukan menjadi sebuah kekuatan Kenapa? Karena landasannya bukan tauhid, landasannya keropos. Secara kuantitas mungkin banyak jumlahnya bergabung, tetapi nol besar secara kualitas. Ya. Kaum muslimin dulu bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dilihat dari segi kuantitas tidaklah banyak. Ketika terjadi peperangan demi peperangan selalu jumlah mereka itu sedikit tetapi mampu mengalahkan jumlah orang-orang kafir yang begitu banyak. Kenapa? Karena kualitas. Kualitas apa? Kualitas tauhid dan kualitas ukhuwal Islamiyah yang mereka bangun. Jadi ada kewajiban bagi kita semua kaum muslimin ya, untuk mengajak umat agar hidup bersama menjalankan perintah Allah dan Rasulnya berpegang kepada tali Allah, kitab dan sunnah bersama-sama. Dalam bingkai ukhuwah. Nah. Bahkan nikmat ukhuwah ini secara khusus ya, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Kita diperintahkan untuk terus mengingatnya, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Ingatlah oleh kalian selalu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Ketika kalian dulunya bermusuhan, ya. Dulunya tidak saling kenal. Tidak ada kata damai Fa'allafa baina qulubikum lalu Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian dengan apa? Dengan Islam, dengan tauhid. Sehingga hasilnya fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian menjadi orang-orang yang bersaudara dengan nikmatnya itu. Subhanallah. Sungguh nikmat yang besar. Ketika Allah mengenalkan kita tentang tauhid, Sungguh nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala satukan kita semuanya di dalam tauhid. Di dalam kalimat la ilaha illallah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terus ya, di dalam seruannya, di dalam dakwahnya mengajak umat untuk membangun ukhuwah membangun persaudaraan, berkomitmen dengan ukhuwah Islamiyah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisab'in Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam memerintahkan kepada kami semua untuk melakukan tujuh perkara apa itu bi'iyadatil marid menjenguk orang sakit wattiba'il janaiz mengantar jenazah wa ibraril muqsimi membebaskan sumpah wa tashmitil atis mendoakan orang yang bersin wa ifsya'is salam menjawab salam wa ijabatid da'wati memenuhi undangan wa mazlum dan menolong orang yang terzalimi. Tujuh perkara. Iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ini adalah hal yang tidak boleh disepelekan. Ini termasuk sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyah yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Beliau selalu menjenguk sahabat-sahabatnya. Beliau selalu memperhatikan sahabat-sahabatnya. Ya. Siapapun yang sakit dari kalangan sahabatnya, beliau datang menjenguknya. La ba'sa insya Allah, Beliau mendoakannya. Ya. Ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ittiba'il janaiz mengikuti jenazah. Beliau selalu mencontohkan untuk perhatian ketika ada orang yang meninggal dunia. Ya. Seperti ketika dikabarkan kepada beliau seorang imra'atus sauda yang sehari-hari membersihkan masjid meninggal dunia, maka beliau bertanya di mana kuburannya? Beliau kemudian bergegas menuju kuburannya dan menyolatinya. Ini adalah bukti perhatiannya. Perhatian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedemikian rupa kepada kaum muslimin ini betul-betul nerap, ya, betul-betul ada dalam jiwa seluruh para sahabat-sahabatnya sehingga mereka antara satu dengan yang lain saling memperhatikan. Sahabat Ibnu Umar ketika beliau tahu soal pahala ya, menyolati, mengantar jenazah, maka beliau tidak pernah ketinggalan untuk apa? Untuk ikut ya, mengurusi jenazah. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah ibrar muksim, membebaskan sumpah. Lalu tasmiyatul atis mendoakan orang yang bersin. Kemudian ifsya'us salam menebarkan salam. Lalu ijabatud da'wah memenuhi undangan dan nasrul madlum menolong orang yang terzolimi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain kembali menegaskan wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wala taqata'u wala tanajashu wala tahassasu wala tajassasu wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din Janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling memutuskan hubungan Janganlah kalian saling menipu, janganlah saling, kalian saling mengintai, mencari-cari kesalahan saudara kalian. Dan janganlah sebagian kalian menjual barang dagangannya kepada calon pembeli barang milik saudaranya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimakumullah di dalam ukhuwah al-islamiyah ada an-nasr wal quwwah wal izzah ada kemenangan ada kekuatan ada kemuliaan dalam ukhuwah al-islamiyah ada kemenangan ada kekuatan dan ada kemuliaan Makanya dulu sahabat Umar Ibn Khattab beliau mengatakan bahwa kita kaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan selain dengan Islam, maka tidak akan pernah mendapatkannya. Dan dalam ukhuwah Islamiyah inilah adanya kemuliaan, kekuatan dan kemenangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala alladhi ayyadaka bi nasrihi yang telah membantumu, menguatkanmu dengan pertolongannya dan juga menguatkan kaum mukminin, membantu kaum mukminin wa allafa baina qulubihim dan menyatukan hati-hati mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika ukhuwah adalah sumber kekuatan, kemuliaan dan kemenangan, maka perselisihan Perpecahan adalah sumber kekalahan dan kemunduran. Itu pasti. Kalau ukhuwah Islamiyah dikatakan sebagai sumber kekuatan, sumber kemuliaan, sumber kemenangan, maka perpecahan, perselisihan, pertengkaran, permusuhan dan segala macamnya menjadi sumber kemunduran dan kekalahan. Bagaimana bisa kita menjaga kedaulatan negara kita? Kalau antar kita kaum muslimin tidak terjalin ukhuwah Islamiyah yang baik. Gak mungkin bisa. Maka tidak ada upaya lain kalau kita ingin menjaga keutuhan negara kita kecuali melalui ukhuwah Islamiyah. Setelah kita semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa atii'u Allah wa atii'u Rasulah." wa ati'u Allah wa rasulahu taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasulnya wala tanaza'u jangan kalian berselisih jangan kalian bercerai-berai ini sama dengan wa'tasimu bihablillah berpegang teguh kepada tali Allah Al-Quran dan As-Sunnah amalkan Islam ya. secara bersama-sama. Wala tanaza'u. Jangan berselisih. Ya. Jangan bercerai-berai. Fatafshalu karena kalian pasti akan kalah. Lihat di sini. Wala tanaza'u fatafshalu. Jangan berselisih, jangan bercerai-berai karena kalian akan kalah. Ketika ada perselisihan, ketika tidak ada persatuan dan kesatuan, kaum muslimin sebanyak apapun jumlahnya pasti akan kalah, tidak akan pernah menang. Ya. Tapi dengan ukhuwah islamiyah meskipun secara kuantitas sedikit, mereka akan menjadi kuat dan selalu menang. Ya. Bahkan bukan hanya kalah, wa hukum akan hilang kekuatan kalian ya. umat Islam tidak akan disegani lagi oleh orang-orang kafir ketika umat Islam dalam keadaan pecah belah ya. hilang pamornya beda dengan kaum muslimin zaman dulu meski jumlahnya tidak terlalu banyak tetapi menakutkan keberadaannya betul-betul disegani mampu menguasai berbagai wilayah karena apa? karena persatuannya, karena kesatuannya, karena ukhuwah islamiyah. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wasbiru, bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin karena sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Kesabaran adalah hal yang penting. Jangan dikira mempertahankan yang hak itu tidak ada tantangannya. Nggak ada konsekuensinya, tidak. Mempertahankan perkara yang hak itu mengandung konsekuensi dan banyak tantangannya yang harus kita hadapi. Maka senjata kita apa? senjata kita adalah sabar. Ya. Senjata kita adalah sabar. Kita akan dikucilkan. Kita akan dihina. Kita akan dikatakan ini, dikatakan itu. Persis seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dikatakan tukang sihir, dikatakan kahin, dikatakan orang gila, bahkan sampai pada tingkatan dilempari oleh kotoran. Konsekuensi, tantangan tersendiri kita harus siap menghadapinya. Kita harus sabar dalam mempertahankan al-haq. Ya. Karena kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran hanya satu. Ketika kebenaran itu sudah lepas dari diri kita, belum tentu kita akan bisa berpegang lagi pada kebenaran yang lain karena tidak ada. Kebenaran hanya satu, la yatajazza. La yata'addad. Kebenaran itu tidak berbilang maka pertahankan pertahankan kebenaran itu pertahankan Islam ya. pegang kuat-kuat jaga persaudaraan jaga persatuan jaga kesatuan nah. dengan cara sabar ya. dalam berpegang kepada kepada kebenaran kepada al-haq mungkin kita akan menghadapi kesulitan hidup. Kita akan menghadapi kesulitan hidup. Kita akan menjadi orang yang susah. Tetapi itu jauh lebih baik dibandingkan kita melepaskan kebenaran. Lebih baik kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran dengan segala konsekuensi dan tantangannya daripada kita berpegang kepada kebatilan dengan segala konsekuensi dan tantangannya. Karena jangan dikira berpegang kepada kebatilan itu tidak ada konsekuensi dan tantangannya, sama. Kalau ada di antara kita, wah kalau begitu saya nggak mau berpegang kepada kebenaran, sudah pegang kebatilan saja. Jangan salah. Dalam kebatilan juga ada konsekuensinya, ada tantangannya. Maka kita lebih baik memilih berpegang teguh kepada kebenaran dengan segala konsekuensinya dan tantangannya karena itu yang akan menyelamatkan kita fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul bersabarlah seperti kesabaran para ulul azmi dari kalangan rasul contohlah kesabaran para sahabat ridwanullah alaihi majmain dalam mempertahankan kebenaran apa yang kita hadapi dari kesulitan hidup saat ini ketika mempertahankan kebenaran tidaklah seberapa dibandingkan dengan kesulitan, kesusahan, tantangan yang dihadapi oleh para sahabat ridwanullah alaihi majmain. Berpisah dengan keluarga, berpisah dengan anak, berpisah dengan ayah, berpisah dengan ibu. Bahkan sampai pada tingkatan harus memerangi ayah sendiri. Ya. Seperti sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Allah takdirkan dalam sebuah pertempuran ia bertemu dengan ayahnya sendiri yang pada saat itu ayahnya ada di pasukan musyrikin. Sahabat Abu Ubaidah ibnu Jarrah berusaha untuk menghindar. Dia tahu kalau itu ayahnya. Berusaha untuk menghindar. Tidak duel satu lawan satu. Menghindar. Tetapi ayahnya terus membuntutinya. Pada awalnya sahabat Abu Ubaidah merasa heran kenapa ada seseorang yang selalu memburunya. Ternyata ketika dilihat itu adalah ayahnya sendiri. Sebagai manusia biasa punya perasaan. Ya. Maka sahabat Abu Ubaidah berusaha untuk menghindar, menghindar, menghindar. Tetapi sampai pada keadaan di mana beliau tidak bisa lagi menghindar. Akhirnya berhadapanlah dengan ayahnya sendiri. Ayahnya terbunuh oleh beliau. Ya, sampai seperti itu. Dalam rangka apa? Mempertahankan kebenaran mempertahankan din, mempertahankan Islam, mempertahankan tauhid, sunnah. Maka bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tetap bersama dengan orang-orang yang sabar. agar kita bisa membangun kekuatan maka tidak ada cara lain kecuali tadi membangun ukhuwah al-islamiyah Di dalam Al-Quran Di surat Al-Hujurat Di beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kita kepada ukhuwah persaudaraan dan mengingatkan kita dari hal-hal yang bisa memporak-porandakan persatuan dan kesatuan kita dengan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah hubungan antar kalian. Wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum turhamun. Agar kalian senantiasa dirahmati. Ya. Bertakwa kepada Allah. Nah. Dengan cara berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan sesama ya. karena kalimat takwa itu meskipun pendek kalau dikaji cabangnya sangat luas ya. cabangnya sangat luas sekali maka ketika memerintahkan sesuatu ya, ketika melarang dari sesuatu sering sekali Allah subhanahu wa ta'ala merangkaikannya dengan perintah untuk bertakwa. Wattaqullah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yashar qaumun min qaum." Janganlah suatu kaum mengejek, menghina, mengolok-olok kaum yang lainnya asa ayyakunu khairan minhum bisa jadi kaum yang diolok-olok, kaum yang diejek, kaum yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang mengejek-ngejeknya, kaum yang menghinanya. Wala ummin nisa in asa ayyakunna khairan minhunna. Dan jangan pula kelompok wanita mengejek, menghina kelompok wanita yang lainnya. Karena bisa jadi kelompok wanita yang diejek, yang dihina itu jauh lebih baik keadaannya daripada yang menghinanya, daripada yang mengolok ngoloknya Ya. Maka penting bagi kita untuk menjaga lisan, ya. menjaga lisan, karena berapa banyak kerusakan dan fitnah terjadi diakibatkan oleh lisan. Dulu ketika terjadi fitnah di kota Kufah salah satu dari empat kota terbesar di negara Irak. Maka penduduk Kufah bersepakat untuk mengundang salah seorang ahli hadis yang dikenal dengan sebutan Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, diundang, dipanggil untuk memberikan wasiat, untuk memberikan pesan, untuk memberikan nasihat, untuk menyampaikan muhawarah. Tidak banyak kata yang disampaikan oleh Sulaiman ibn Mihran Beliau hanya mengatakan rahimallahum ra'an malaka lisanahu wa kaffa yadahu wa alaja ma fi sadrihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang malaka lisanahu yang senantiasa menjaga lisannya wa kaffa yadahu menahan tangannya agar jangan sampai menyakiti sesamanya wa'alaja ma fi sadrihi dan mengobati terus apa yang ada di dalam dadanya yaitu hati jaga lisan jaga tangan jaga hati ya. banyak fitnah banyak kerusakan bahkan hancurnya ukhuwah al-islamiyah persatuan dan kesatuan juga disebabkan karena tiga perkara ini kalau tidak disebabkan oleh lisan yang tidak dijaga maka disebabkan oleh tangan atau kaki tindakan menyakiti sesama. Kalau tidak disebabkan oleh itu maka disebabkan oleh hati yang penuh dengan kedengkian, kebencian, permusuhan. Nah. Maka jaga tiga perkara ini. Jaga lisan, jaga tangan, jangan sampai menyakiti sesama. Jaga diri. Ya. Al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jaga hati. Jangan sampai dipenuhi dengan dendam kesumat kepada sesama. Dengki, hasad, benci, tidak senang. Nah, ini berbahaya. Ini sesuatu yang berbahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ini ya, melarang kaum mukminin untuk saling mengejek, saling menghina, saling mengolok-olok ejekan, hinaan, olok-olokan itu sumber utamanya berasal dari lisan. Ya. Atau kalau tidak lisan melalui anggota badan. Ada orang yang mengejek saudaranya dengan lisan, jelas, ya. mengatakan kamu begini, kamu begitu, ini dan itu, atau mengejek, menghina, melecehkan saudaranya dengan gerakan badan. Ya. Dengan gerakan badan. Bisa Nah. Sampai mana tadi? <laughs> ini terganggu dengan ini, bingung gitu ya. Al-Muhim intinya ya, tidak boleh saling mengejek itu ya mengejek ya. tidak hanya lewat lisan tapi juga lewat gerakan tubuh anggota badan bisa nah. maka Allah sekali lagi di ayat ini Quran surat Al-Hujurat ya, menghimbau kepada seluruh kaum mukminin yang salah satu landasan keimanannya apa ukhuwah islamiyah agar jangan saling mengejek, saling menghina, saling mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling melemparkan julukan-julukan yang jelek, julukan-julukan yang tidak baik, nah, julukan-julukan yang tidak disukai. Bi salismul fusuq ba'dal iman. Sungguh Betapa jelek dosa kefasikan itu setelah keimanan. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka termasuk ke dalam kaum yang zalim. Ya. Kita rehat dulu atau cukupan dulu sampai di sini mengingat akan masuk waktu zuhur. Ya. Mudah-mudahan di waktu berikutnya kita bisa melanjutkannya kembali. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.